نستعنه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وبعد Hadirin sekalian, ikhwan wal akhwat fillah. Kita tadi sudah bersama-sama mendengar uraian yang tuntas, gamblang jelas ibarat kambing sudah dihabisi dagingnya, tinggal tulang sama kulit. Nah, saya kira-kira jual kulit sama tulang ini laku nggak ini? Supaya tulang sama kulitnya laku, yang ngantuk pindah kursi. Saya melihat orang beberapa orang ngantuk, ini kursinya udah mulai anget. Allah. atau wudhu. atau antum ana jadikan orang yang khawaris lugatan. Maksudnya dikeluarkan. Sebentar biar kena angin panas masuk lagi udah keringetan insyaallah. Hadirin sekalian, saya akan mengulas yang tadi disampaikan sekaligus menjadi kesimpulan bahwa umat ini kondisinya sudah sangat parah. Dan kondisi umat ini disebutkan di dalam istilah beliau sudah dijelaskan di dalam sunnah nas per potret umat ke depan. Harfian baik dari dari sisi realita dan solusi itu harfiah. Maka untuk mengatasi problem masalah tidak mungkin lagi kita mencari selain Al-Quran, hadis, ala fahmi Tadi disebutkan ada tiga problem umat yang membuat umat ini terpuruk, ngenes, carut marut. Ini yang saya katakan virus makro. Pertama penyakit al-wahan. Titik intinya dunia wa karahiyatul maut akhirnya ninggalin agama. Yang keduanya munculnya zaman yang penuh dengan dakhon, kabut, syubhat. Siapa mereka kaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tungkir. Sekelompok kaum yang menggunakan sunnah jalan hidup, sistem bukan jalan hidup sunnah atau sistem Rasulullah. Kaum yang menggunakan petunjuk hidup, cara-cara hidup, baik dari mulai pola pikir dan pola tingkah laku, bukan dari petunjuk Rasulullah. Ini dahon. Penyakit yang kedua, eh, yang ketiganya muncul ruwai ruwaibidah. Orang yang kerdil ilmunya sok bicara masalah agama. orang yang tafih Al-Saghir di dalam bahasa Abdullah ibn Mubarak Al-Saghir Orang yang rendahan Kerdil ilmunya Yatakallamu fi din, Di dalam satu riwayat Yatakallamu fi amril amah Hadirin sekalian mengurusi tiga problem ini sebetulnya sudah sangat pegel, meres keringat, tenaga dan waktu. Sehingga di dan sekalian banyak orang yang tumbang, banyak yang frustasi, putus asa sehingga milih di antara mereka jalan pintas, istijal, tergesa-gesa. Di antara mereka ada yang memilih keluar sama sekali, ada beberapa gelintir yang disebut Taifatul Mansurah yang masih istiqomah dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Dari tiga problem ini penyakit virus ketika masuk ke tubuh umat memberikan indikasi penyakit dua. Yang pertama jauhnya membuat umat ini lebih jauh dan semakin jauh dari nilai Islam yang murni. Ini problem yang pertama. Membuat umat Islam semakin jauh dari nilai ajaran yang murni. Karena dijauhkan oleh wahan, dijauhkan oleh kelompok-kelompok dakhon, atau dijauhkan oleh bibah Orang yang kerdil ilmunya, nggak punya ilmu, sok mengeluarkan fatwa disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adal. Mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sesat dan menyesatkan. Tanda indikasinya hadirin sekalian di realita tubuh umat sekarang kita bisa mengklaim umat ini jauh dari ajaran murni ada dua. Pertama, semakin tinggi dan semakin banyak kemaksiatan yang menyebar di kalangan umat. Ini tanda yang paling nyata umat ini sudah jauh dari nilai agama yang murni yang sahih. Sampai sering saya katakan kalau seandainya ada orang yang ingin nulis kamus maksiat nggak usah jauh-jauh ke Amerika cukup di Indonesia. Masya Allah. Kemaksiatan dari mulai perzinaan, perjudian, macam judi apa saja ada di sini. Maksiat. Dan hadirin sekalian, kelompok-kelompok yang istiqomah di atas sunnah ini semakin tidak nampak suaranya, semakin tidak nampak gaungnya, dan semakin tidak punya nyali. Ini lebih parah lagi. Yang keduanya, semakin banyak orang yang benci sunnah dan benci orang yang mengamalkan sunnah. Sehingga orang-orang yang mengamalkan sunnah diberi titel-titel yang menjijikkan, didengar oleh telinga dan kalau seandainya ditempelkan di, di apa namanya di pengumuman-pengumuman membuat mata ini ngeres. Dari mulai radikal, usuli, teroris, Siapa lagi? Eh? Di Jawa Timur itu hadir sekalian, ini maaf-maaf, menciriin orang-orang yang sekarang ini mengikuti manhaj salaf tiga ciri. Jangan ketawa ya. Dan ini jangan diterus, jangan diapalin di luar. Batuk belang, jenggot panjang, katok cingkrang. Nah ini kan jelek banget. Masya Allah itu yang membuat orang itu dengar itu. Jadi belum lagi hadirin sekalian hinaan-hinaan. Ini menunjukkan jauhnya orang dari agama, dari Islam. Kalau dia dekat dengan ajaran yang sahih, tahu hadis tentang masalah sunnahnya memelihara jenggot, dilarang isbal, dan kita harus bermampilan bagus. Bagaimana seorang muslim itu beretika, bersosok, dan memiliki tampilan? Tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Yang jilbaban juga begitu. Tuh duanya Masya Allah. Yang ninja, hatori. Ada ninja hatori lagi. Terus apa lagi? Uh, kuntilanak. Dan hadirin sekalian, Masya Allah. Ada masyarakat yang muslim. Itu tahu nggak? Orang yang pakai cadar itu nggak pernah katoan. Ini. A'udzubillah min zalik. Nas'alullah al-afiyah. Saya mohon berlindung kepada Allah. Min bu'dil muslimina an dinihi. Jauhnya umat Islam dari nilai Islam. Nilai agama. Sehingga mencaci maki pelaksanaan sunnah Rasulullah. Dan itu dihadapan oleh Allah. Di hadapan Allah besar sekali. Yang kedua hadirin sekalian. Jadi penyakit atau virus tiga tadi al-wahan, ad-dakhan, ar-ruwaibidah menimbulkan penyakit yang kedua ini indikasi rapuhnya di tubuh umat ini semakin tinggi eskalasi fitnah fitnah perpecahan fitnah terkotak-kotaknya umat fitnah pembunuhan fitnah firqah fitnah maksiat yang juga saya sebutkan tadi ini semakin membumbung tinggi semakin meningkat dan ini garapan. Ada yang sekarang ini sebagian umat tersibukkan dengan mempertahankan jaketnya, warna kulitnya, logonya, dan di antara mereka hanya tersibukkan oleh kelompoknya. Mana sekarang berbicara tentang masalah umat yang lebih makro dan lebih mengarah kepada nilai Islam yang murni? Tidak ada. Sehingga dinas sekalian, umat ini yang dikatakan di dalam hadis Hudzaifah semakin jauh dari al-jamaah semakin tidak bisa bersama-sama untuk membuat apa namanya usaha-usaha memiliki al-imam ala bai'atin wahidah dia lebih asyik dengan membaiah imam jamaahnya dia lebih asyik dengan membaiah imam kecamatan atau imam kabupaten ada di antara mereka, masya Allah dan sekalian, satu satu kecamatan itu ada imam 16. Itu kalau di BA semuanya kan repot ini. Bagi-bagi wilayahnya itu yang susah. Padahal di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Idza buj'al imamani faqtulu ahaduhuma al-akhir." Kalau ada dua imam di bai'ah, maka yang pertama harus membunuh, memerangi yang kedua di bai'ah, yang akhir. Nah, ini 16 siapa yang duluan diperangi? Eh, mati kabeh kan gitu. Ini sehingga dulu sekalian hal ini membuat hati kita yang masih ada iman dan Islam sebagaimana penyair mengatakan limisli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fihi islamun wa imanu melihat kenyataan seperti itu, hati menjadi tercabe-cabe. Jika di hati masih tersisa Islam dan keimanan. Bagaimana hadirin sekalian kekasih Rasulullah yang ingin menghidupkan sunnah. Menerima keadaan umat tercabe-cabe itu jauh dari nilai sunnahnya. Bagaimana dia akan bisa hidup, bisa, bisa tidur nyenyak. Melihat umat Islam sudah mulai membenci agamanya sendiri. Hadirin sekalian, ini saya sampaikan dengan suara agak ini pertama untuk biar nggak ngantuk. Ya. Yang keduanya memang ini masalah yang serius. Ya, yang serius. Hadirin sekalian, ternyata masih alhamdulillah Di antara umat ini ada sekelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu min hadhihi al-ummah ta'ifatun zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum 'ala dhalik. Akan selalu ada dari umat ini sekelompok manusia yang selalu zahir teguh, tabah, tegar, konsis komitmen di atas al-haq Dia tidak akan dibahayakan oleh cacian makian dan juga tidak bergeming di tengah fitnah. Dia selalu di atas itu. Hadirin sekalian, kita akui bahwa umat sekarang ini ada di antara kita yang mungkin terusik. Di antara mereka yang ingin bangkit melihat ke kenyataan umat yang pecah belah, kenyataan umat yang compang-camping, barisan umat yang tidak rapi, tidak teratur. Bukan hanya itu saja diri sekalian, bahkan umat sudah kehilangan Islamnya. Pasti hati teriris-iris, tergugah, ingin bangkit. Namun kebangkitan itu masih saja tertarung di kaki sendiri dikarenakan beberapa sebab. Syekh eh, Salim Al-Hilali di dalam kitabnya kebangkitan Islam yang ingin membenahi carut marutnya keadaan umat itu dengan dua hal mungkin saya bisa tambah dari kitab At-Tauhid Bainal Waqi' wal Ma'mul karangan Syekh Al-Humaisi ada tiga hal. Yang pertama, ada sebagian kelompok yang ingin bangkit la ya'rif qadrahu di dalam bahasa saya salim la ya'rif qadrahu. Dalam bahasa saya nggak tahu diri. Kenapa saya katakan tidak tahu diri? Tidak mengukur. Umat ini sudah sejauh mana? Ya? Ada sekelompok yang sudah menginginkan khilafah Islamnya tegak hari ini. Ada di antara mereka dengan ngusung 20 truk kesenayan daripada daulah Islamnya. Subhanallah hadirin sekalian. Rasulullah sama sahabatnya untuk mendapatkan daulah Madinah itu pengorbanan bukan hanya basah keringat, basah darah. Kif sekarang ini untuk mendapatkan daulah Islamia, untuk mendapatkan itu semuanya dengan ngusung 20 truk cuman kesenayan cukup? Atau dengan cukup meletakkan tujuh kata piagam Jakarta di di uh, di undang-undang? La ah, yumkin, tidak mungkin hadirin sekalian. Kita tidak menolak berdirinya daulah Islamiyah harus. Dan tegaknya syariat juga perlu. Dan bukan hanya perlu, wajib. Tetapi pakai cara. Cara siapa? Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengatakan setiap hari, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti engkau melihat aku solat. Sampai di dalam haji juga khudu anni manasigakum, ambillah manasik dariku. Dan juga di dalam seluruh ibadah, apa yang kaitannya dengan syariat, kita harus ngacak Rasul, sekali-kali kita ber, mengatakan punya moto, tegakkan negara ini sebagaimana aku dulu menegakkan sholat, menegakkan negara. Lihatlah aku dulu bagaimana menegakkan negara. Cermati Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan negara? Apa dengan istiqjal mengangkut orang 20 terkesenayan atau dengan mendirikan partai? Saya bertanya hadirin sekalian, hadirin mungkin pernah membaca satu riwayat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh kufar Quraisy untuk supaya Rasulullah berhenti dari dakwah. Apa tawarannya? Muhammad, ini mau apa sih? Mau kepemimpinan saya angkat hari ini untuk menjadi pemimpin Arab. Ini tujuan utama partai kan? Udah, daripada susah-susah perang banyak yang mati, udah langsung dapat kekuasaan. Atau ente mau duit, lumayan untuk nyumbang kampanye. Atau ente perempuan, alhamdulillah untuk bantu demo kan gitu. Nah ini pas kan? Jadi tawaran Rasulullah ini, ya, tawaran orang musyrik yang diberikan Rasulullah nggak kurang nggak lebih. Tujuan yang sekarang ini orang berpartai diterima seharusnya. Tapi Rasulullah SAW menantang, wahai pamanku, kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan misi saya ini hingga saya menang atau meninggal dunia. Ikhwani rahimakumullah. Kita tidak mengecilkan al-amalul islami. Kita tidak merendahkan usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, sebagian umat Islam. Tetapi jangan sampai usaha itu malah membunuh Islam sendiri, usaha itu malah membuat kebangkitan Islam tertarung di kaki sendiri. Karena itulah ya'rif qadruhu. Anda tanya aja nggak usah jauh-jauh hadirin sekalian. Apakah mungkin daulah Islamiyah kita dirikan sekarang? Nah, sepakatlah. udah berdiri sekarang. Pelacuran samber-kamber. Antum tahu nggak Alkit Pondok pesantren di Solo, alun-alun kidul, kiainya kiai selamat. Antum lihat itu bagaimana kesyirikan di sana. Belum lagi pas santri-santrinya. Santri-santrinya di sana tahu nggak? Yang dulu bubaran dari silir itu santrinya. Terus bagaimana sekarang ini kalau kita ke Bogor Cilengsi dari mulai ujung utara selatan itu semuanya pelacuran. Belum lagi keramat tunggak dulu itu bubah. Subhanallah dan sekalian urusan umat itu tidak hanya sederhana mendirikan daulah Islamiyah itu tidak sesederhana seperti kita membalik tangan. Maka apa yang dikatakan oleh sebagai tokoh harokah mengatakan dirikan sistem kesadaran ber, mendirikan negara di hatimu maka akan berdiri di tanah airmu. Sahih. Ini perlu kita kembalikan kepada asasnya. Tidak mungkin hadirin sekalian orang akan mudah menerima penegakan syariat Islam. Kalau sekarang dia belum sadar, memiliki kesadaran kuat untuk menegakkan syariat Allah. Gak usah jauh-jauh yang masalah potong tangan mencuri. Sekarang sholat aja masih banyak yang gak sholat kok. Antum mentung di Jogja ini. Antara yang sholat dengan gak sholat. Siapa yang menyadarkan ke situ? Ada dawah wa tarbiyah. Makanya sangat salah sekali orang mengatakan dakwah terus, ngaji terus, dakwah terus, ngaji terus. Mau ngapain? Subhanallah dan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Minal ummati dari umat yang sudah mulai bosan ngaji. Na'udzubillah. Subhanallah dengan sekalian Rasul dari mulai awal misi risalah hingga meninggal dunia itu dakwah ngajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar, Umar, Osman Umar hadirin sekalian ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, akhir mau meninggal dunia itu masih ngajar. Ketika melihat pemuda yang membantu dia yang angkat, melihat di antara mereka ada yang musbil celananya itu Sampai di bawah mata kaki, Masya Allah. Masih diingatkan, masih menasihati. Sampai dia meninggal dunia dakwah. Begitu juga Utsman dan juga Ali dan seterusnya. Inilah hadirin sekalian atas fiatu wa tarbiyah wa da'wah itu asas daripada segala-galanya termasuk mentarbiyah umat, mentarbiyah seluruh kelompok ini di atas tauhid sehingga menjadi asas nanti berdirinya itu semuanya. Jadi hadirin sekalian, sudah paham kita tidak menolak penegakan syariat. Tetapi hadirin sekalian, orang yang sekarang ini pakai akal sehat. Menegakkan yang kecil sebelum yang besar, menegakkan yang bisa sebelum yang sulit. Sekarang ujuk-ujuk mau potong tangan. Masya Allah, bisa-bisa orang Jakarta potong semua itu. Ujuk-ujuk rajam. Antum sekarang nggak usah jauh-jauh. Yang menangani tim rajam itu loh nanti siapa? Antum udah punya orang belum? Wah oh, sekarang ini bukan hanya ribuan, jutaan yang melacur ini. Apalagi kalau yang dipulangkan di luar negeri itu yang melacur itu. Antum kayaknya nanti nggak punya tempat untuk ngerajam. Jadi yang realistis kita itu Makanya Rasulullah telah mengatakan kepada kita, kalau kita per, ini sudah punya komitmen, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Tegakkan negara ini sebagaimana engkau melihat aku menegakkan negara. Zen, mumtaz. Itu bagus. Sehingga di sini tidak keluar dari manhaj. Itu. Selanjutnya hadirin sekalian, penyakit umat yang kedua carut marutnya manhajut talaki wa masadirul istidlal. Sumber pengambilan dalil yang berbeda-beda, berpecah-pecah, carut marut. Yang keduanya juga berbeda-beda di dalam memahami dalil. Maksudnya hadirin sekalian, umat ini centang berenang berbeda-beda berselisih di dalam masalah manhajut talaki di dalam memahami dalil dan juga berbeda di dalam mengambil dalil. Coba di antara mereka ada yang mendasarkan agama apa kata perasaan saya. Jadi kalau ceramah itu dari mulai awal sampai akhir menurut saya. Menurut saya. Menurut saya, ya sudah, menurut kamu udah, pulang sana. Gitu. Kalau enggak begitu, apa kata perasaannya? Ini hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa nafsu. Makanya Islam itu dipahami seneng atau tidak seneng. Aku sekarang lagi seneng ngaji ya ngaji, kalau enggak ya sudah. Aku sekarang ini lagi seneng masalah jihad, masya Allah, Bila-bila jihad sampai mengalahkan syariat yang lainnya itu juga sunnah. Semuanya sunnah, tapi jangan antum pahami parsial seperti itu. Sampai dikatakan kelompok lain nggak senang jihad. Ini. Kemudian hadirin sekalian, di antara mereka juga mendasarkan pengambilan dalil itu untuk mendasarkan agamanya apa kata tokohnya. Ini yang lebih parah. Makanya saya sering katakan tiga landasan jahiliyah. Mendasarkan agama apa kata perasaannya, apa kata nafsunya, apa kata tokohnya. Rusak. Wah, menurut si fulan itu mm, kiai sayang, enggak kok, kiai, kiai. Jadi eh, sehingga dari sekalian agama itu di atas KH. Kalau sudah dari KH selesai. Apapun yang diucapkan. Kalau sekarang ini, walaupun yang diucapkan itu benar, kalau nggak ada titel KH, ah, nggak akan laku. Atau ditambah punya pesantren, sedikit-sedikit bisa dukun, itu lebih laris lagi. Nah ini. Terus kemudian hadirin sekalian, masih di sana ada kesesatan-kesesatan di dalam mengambil dalil ini. Di antara mereka ada yang mengambil dalil dari ilham, wangsit. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi tasawuf. Sering menghina ahli sunnah wal jamaah ini apaan? Ngambil agama dari orang yang mati ke mati. Nabi Muhammad mati, Abu Hurairah mati, Abu Bukhari mati. Apaan? Saya ini, kami mengambil agama dari yang hidup ke hidup. Dari hati saya, malaikat Jibril langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Sehingga dengan sekalian mereka memiliki ajaran-ajaran yang ngaco. Di antara Masya Allah apa yang dikatakan oleh uh, Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi seorang yang diwalikan kuburannya di Mesir. Di dalam suatu kisah itu penziarahnya itu di atas. Kalau hari-hari khususnya itu satu juta lebih. Penziarahnya. Dia mengatakan saya berdoa Allah tiga, dikabulkan dua, ditolak satu. Kayak Rasul aja ini. Iya, tadi dibacakan sama Ustaz Khalid. Rasul berdoa tiga, dikabulkan dua, ditolak satu kan. Ini niru. Tapi isinya hadirin sekalian, na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-afiyah. Semoga kita dijauhkan dari ini. Saya berdoa kepada Allah, semoga semua orang yang ziarah kuburanku dikabulkan untuk pergi haji umroh. Amin. Nah, siapa yang pergi ke situ udah sama aja, walaupun nggak pergi ke Mekah, sama aja haji. Yang keduanya saya berdoa kepada Allah semoga orang-orang yang ziarah kuburanku diberi syafaatku nanti di hari kiamat. Amin. Yang ketiga saya berdoa Allah kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam neraka. Hilang nggak itu? Subhanallah. Semua orang berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min wa amal. Dia malah minta masuk neraka. Terus kemudian ada salah satu jamaahnya bertanya, "Kenapa doa yang ketiga, doa itu ditolak sama Allah?" Iya, kalau saya itu gulung-gulung sekali aja di neraka. Neraka itu berubah menjadi taman yang hijau ranu katanya. Allah nggak punya neraka kalau saya masuk neraka itu. Subhanallah. Begitu juga tokoh sufi yang sudah gulat masuk kepada wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Kalau di sini dikembangkan oleh Pujangga siapa? Ronggo Warsito. jadi jangan sekali-kali anak ente namanya Ronggo Warsito ya. Itu. Ini Pujangga sesat. Jadi dia memiliki prinsip. Kalau orang sudah sudah memiliki tingkatan itu nyampe kepada hakikat, nanti nyampe tingkatan werusak durungi winara. Setelah werusak durungi winara, werusak jeruning kara. Werusak durungi winara itu apa? Tahu sebelum diberitahu. Masya Allah. Terus kemudian tahu sesuatu yang dibungkus. Namun hadirin sekalian pernah ada orang yang diwalikan di Pakistan dibikin kecut oleh Dikerjain orang Pakistan. ada sunnah. Jadi orang ini ngaku tahu ilmu gaib. Kemudian diundang makan. Lauknya itu diletakkan di bawah nasi. Terus kemudian setelah mau makan siap semuanya marah-marah. Ente ini ngundang makan ngasih nasi doa ini kurang ajar ente. Ente ini yang bener. Ikramul dhaif dong. Marah-marah. Subhanallah, Pak Yai, Yai Pak Sidi. Katanya warusak durunge winara, warusak jero karah, sekarang ayam di bawah nasi aja nggak tahu. Oh, dasar. Ah, gitu. Jadi hadirin sekalian itu iddia semuanya. Kalau ada orang yang tahu ini, tahu ini, tahu berita yang 10 tahun, 20 tahun dan yang lainnya itu semuanya adalah khurafat. Kemudian hadirin sekalian, Ketika kita lanjutkan, umat Islam ini ada yang juga sudah mulai benar di dalam cara mencari dalil sumber dalil itu Quran hadis, tapi masih pincang di dalam cara memahami dalil. Standar pemahaman yang dipakai itu pakai standar siapa? Ini juga problem. Makanya hadirin sekalian kalau kita lihat di, di tataran realita umat, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, baik yang bawah tanah, atas tanah, atau di bawah terowongan, nggak tahulah. Ya. Seluruh kelompok kalau ditanya dasar kamu apa? Pasti jawab Quran hadis. Pasti itu. Sampai yang namanya gado lucu Darmo Gandul, tahu nggak? Itu kalau ditanya juga Quran hadis. Nggak berani dasar beragama saya itu Taurat Injil dikepro orang itu. Jelas. Tapi kenapa mereka di lapangan tidak pernah bisa ketemu? Mereka tidak bisa pernah eh, apa namanya bisa menyatu. Karena bukan masalah Quran hadisnya semata-mata, akan tetapi standar pemahaman yang dipakai itu pakai standar siapa. sinilah hadirin sekalian, sehingga muncul standarisasi pemahaman. Sehingga inilah sebagai dasar segala-galanya. Dasar ukhuwah, dasar persaudaraan, dasar dakwah. Di atas itulah dibangun segala aktivitas amal islami. Standar pemahaman di dalam memahamkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sekarang kita itu bisa mengadakan tablak akbar untuk menyatukan barisan umat? Kita mengatakan sekarang masih kita bina ukhuwah Islamiyah. Sementara misi visi akidah masih centang perenang standar pemahamannya kacau balu. Tak bisa. Makanya antum lihat aja tablak akbar itu setelah tablak udah selesai. Hanya cenderung untuk melampiaskan apa dendam sama Amerika. Udah kesel, lemes, pulang tidur. Selesai. Itu. Bagaimana hadirin sekalian kita menyatukan di atas akidah yang centang berenang satu dengan yang, yang lainnya saling bertabrakan, kontradiktif. Yang satunya senang jimat, yang satunya anti jimat, yang satunya anti yasinan, yang yang satunya lagi senang yasinan. Habis tablak akbar yasinan, yasinan. Tahlilan, tahlilan, mau urusan apa sih? Gitu. Kurang 10 menit lagi, masya Allah. Belum selesai, belum apa-apa ini. Iya. Oke. Okay. Eh. Nah kalau begini jadi kacau. Rencana saya itu sampai ya nggak apa-apalah. Sedapatnya namanya aja dikatakan oleh Ustaz Khalid tadi ini bukan dibahas per jam tapi per bulanan. Arti membutuhkan berbulan-bulan. Ya sekenanya aja daripada enggak kan itu. Jadi kembali lagi hadirin sekalian. Suatu kasus contoh kecil aja bagaimana dia akan bisa menegakkan daulah, menegakkan syariat cita-citanya mulu. Sekarang ngurus ruqyah antum lagi sebentar lagi Ramadan. Kebukan kan? Subhanallah menyelesaikan ruqyah aja nggak pernah beres tahunan itu. Setiap tahun. Masalah urusan kecil, Nggak pernah bisa-bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena perbedaan yang menyelesaikan ini standar pemahaman di dalam memahami al-Islam dan dengan dalil. Antum melihat mau hari raya itu bukan seneng tapi senep. Itu satu RT hari rayanya tiga itu gimana bisa seneng? Itu. Nyelesaian yang masalah kecil. Makanya hadirin sekalian kalau sekarang ada orang mencita-citakan mengumpulkan umat di atas satu badi ini eh, mengumpulkan umat di dalam satu wadah bersatu bersaudara ukhuwah Islamiyah saya katakan kalau misi visinya berbeda dan standar pemahaman terhadap Al-Quran hadis belum diselesaikan. Itu semuanya ukhuwah semu. Saya katakan seperti ukhuwahnya mikrolet. Warnanya sama, tujuannya sama, sekarang giliran kepentingan penumpang saling jegal-jegalan. Itulah yang sekarang ini dicanangkan oleh beberapa kelompok. Tidak mengindahkan perbedaan akidah, tidak membedakan perbedaan pemahaman. Yang penting kita ngumpul seperti ngumpulnya mikrolet. Bahkan juragannya satu. Tapi giliran di jalan, Masya Allah, tendang-tendangan itu. Dan sering saya katakan juga orang yang mencanangkan ukhuwah Islamiyah di atas perbedaan pemahaman akidah, visi dan misi seperti ukhuwahnya tukang judi, ngelingkernya bundar bagus rapi, tapi masya Allah orang yang paling jahat itu pejudi. Orang yang paling pertama kali di, ini direncanakan untuk dikalahkan, dijatuhkan tetangga paling samping. Awas loh. Tapi itu ngelingkarnya rapi, masya Allah kalah ngelingkarnya orang ngaji itu. Padang miring sana, miring sini, ada yang ngantuk. Nggak ada tukang judi yang ngantuk. Kalau ngantuk kalah itu. Itu. Kalah. Tapi apakah kita katakan itu ukhuwah? No, tidak. Apakah sekarang ini mikrolet yang sekarang ini runcang-runcung satu jurusan ukhuwah? Tidak. Ukhuwah adalah ukhuwah hati. Ukhuwah adalah ukhuwah misi. Ukhuwah di atas kebenaran. Manhaj yang sama. Maka kali ini hadir sekalian saya akhiri dengan bagaimana kita menyatukan manhaj persepsi, visi dan misi. Sederhana saja karena waktu kurang 10 menit, ya. Rencananya mau saya bacakan makalah saya ini. Antum baca sendirilah. Ini yang penting bukan baca sang sekerta ini. paham antum insyaallah. Nanti nanti dibaca di ini. Hadirin sekalian, sederhana saja kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini. Konsepnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu konsep bagaimana menyatukan pemahaman. Bagaimana kita menstandarisasikan pemahaman. Satu ayat yang biasa kita baca. Satu ayat yang bisa kita ulang-ulang di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalim. Kalau kita artikan siratal mustaqim menurut versinya Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah. Siratal mustaqim tafsirnya Ali bin Abi Thalib kitabullah. Atau kita artikan siratal mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas al-Islam. Atau menurut Abu Ali ya. siratal mustaqim Abu Bakar Umar. Udah oh, hadir sekalian, ini perbedaan tidak usah kita gundahkan dan tidak usah kita resahkan. Quran kitabullah, kitabullah, Islam, Islam. Ditampilkan secara baik oleh Abu Bakar Umar. Makanya Rasul menekankan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin karena kemiripan karena kesamaan visi Abu Bakar Umar Khulafaur Rasyidin dengan Rasulullah sehingga berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasidin ama aja berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah nggak ada bedanya tidak boleh kita dikotomi di dalam masalah ini ada sunnah Rasul ada sunnah khulafaur rasidin tidak ada berarti kita artikan secara sederhana Ya Allah, tunjukkanlah aku di dalam memahami kitabullah, di dalam memahami al-Islam, di dalam memahami jalannya Abu Bakar dan Umar seperti pemahaman an'amta alaihim. Standarisasi. Berarti hadirin sekalian, setiap sholat kita itu menstandarisasikan pemahaman dan bukan hanya usaha meminta kepada Allah. Supaya pemahaman Islam kita itu standar. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah sehingga kita termasuk muhtadin orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa kalau kita tanya an'amta alaihim itu? Dijawab oleh Allah di dalam surat An-Nisa, Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita padukan dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukilah aku jalan di dalam memahami kitabullah atau Islam seperti pemahaman nabiyyin, siddiqin wasyuhada'i wasolihin. Ganteng kan? Kalau kita bertanya, siapa nabi yang paling mulia Muhammad? Siapa orang yang terdepan di antara siddiqin setelah para nabi bala rasul? Abu Bakar. Siapa sayyidus suhada? Hamzah, Umar dan seterusnya sahabat-sahabat Rasulullah yang setia sabar menamani jihad di semua medan perang. Wassalihin, orang yang tersoleh setelah Rasulullah, setelah para nabi adalah as-sahabat. Berarti an'amta alaihim adalah rasul sahabat khulafaur Rashidin. Maka kalau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami ke dalam Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengejawantahkan Al-Quran, menafsiri Al-Quran. Seperti pemahaman tafsir pengamalan Rasul, Nabiin, wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa sehingga kita harapkan kalau kita sesuai dengan jalan mereka nanti menjadi teman di akhirat wa hasuna ulaika rafiqa tidak cukup itu Allah memberikan satu keterangan yang lebih jelas gamblang saya katakan antivirus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin siapa al-maghdubi. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa al-maghdubi adalah Yahud. Kenapa dikatakan maghdub? Karena dia tahu ilmu, tahu dalil tapi tidak mau mengamalkan. Waladhalin dikatakan Nasrani. Kenapa? Karena mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya. Sama-sama dimurka. An'amta alaihim, mengamalkan ilmu, mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya anti sekali tidak akan mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmu dalilnya. An'amta alaihim. Berarti kalau kita berbicara manhajnya Rasul, manhajnya sahabat, manhajnya tabi'in an'amta alaihim bagaimana mengamalkan sesuatu yang ada ilmunya dan dalilnya dan tidak sama sekali mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalil dan ilmunya. Karena masalah agama. Mengapa dikatakan maghdubi hadirin sekalian? Ya layak sekali. Orang yang sekarang ada innalillahi wa inna Ini disuruh berhenti kayaknya. Ya udah, kita akhiri ada sekalian. <laughs> ya. Dilanjutkan katanya ada waktu ini. Ya. Oke. Oke, masih ada waktu dikit ini. Dikit aja, Pak. Ya. Maaf panitia dikit ya. Dikit aja ini. An'amta alaihim Kenapa hadirin sekalian di murka? Sekarang kita satu contoh aja ada majikan punya dua pembantu, punya dua buruh atau budak. Yang satunya majikan menginginkan suatu urusan di suatu tempat. Yang satunya tahu alamatnya, tahu jalannya. Yang satunya tidak tahu alamatnya, satu tak nggak tahu jalannya juga. Eh, ini yang tahu jalannya, tahu alamatnya, nyuruh yang nggak tahu jalan, nggak tahu alamatnya. Ente berangkat dong. Untuk sudah apa yang terjadi? Yang nongkrong tahu jalan, tahu alamatnya dimarahi, yang sekarang ini nyelonong pergi nggak tahu alamat, nggak tahu jalan, sesat. Iya kan? Nyasar nggak karu-karuan. Itu. Ini hadirin sekalian ghairil maghdubi alaihi waladhdallin dan ini bukan karakter umat Islam. Sehingga Imam Al-Auza'i mengatakan, di antara umatku yang alim ini di antara umat Muhammad yang alim tidak mengamalkan il ilmunya mirip dengan Yahudi, maghdubi alaihim waladhdallin dan juhal ahli ibadah mirip dengan Nasrani. Kenapa alim dikatakan yang tidak mengamalkan ilmunya maghdubi alaihim? Karena punya ilmu tidak diamalkan. Orang yang juhal, bodoh, tidak memiliki ilmu, beribadah. Masya Allah, baca fatihah seribu kali setelah sholat subuh. Waduh, Ngapain mas susah-susah baca surat Al-Fatihah serat seribu kali, seribu kali bisa kelenger, nggak kerja itu. Nggak ada ilmunya diamalkan. Ini mirip dengan Nasrani. Nas'alullah al-afiyah. Demikian hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini sebagai pertama pelurusan informasi yang salah atau takwimul fahmi. Karena Imam Syafi'i mengatakan kam min aibin qaulan sahihan min al fahmi sakim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik karena asal muasalnya adalah salah faham. Al-fahmus sakim, pemahaman yang sakit. Yang keduanya, untuk tarsyid as-sahwatul islamiyah di dalam rangka untuk mengarahkan sohwah Islamiyah yang sudah mulai kehilangan arah, yang sudah mulai tidak terkontrol, yang saya katakan tadi dalam bahasa sudah tertarung di kaki sendiri. Mundur. Yang terakhir ketiga ini hadirin sekalian dalam rangka untuk penyadaran kembali untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis ala fahmi salafus salih Kembali kepada pemahaman Rasul, sahabat dan tabi'in sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Auza'i sesungguhnya ilmu adalah ilmu yang datang dari sahabat, kalau selain dari sahabat bukan ilmu. Ini harus antum camkan. Terus terakhir wasiat saya dan ini adalah wasiat al-akhir minal akhi ilal akh. Dari saudara muslim yang cinta kebenaran dan cinta kebaikan untuk saudaranya, belajarlah sebelum meyakini jangan sekali-kali yakin baru belajar. Siapa yang sekarang ini yakin dulu baru cari dalil, nanti akhirnya akan taksud. Dan saya ingatkan makalah dari Ali bin Abi Thalib yang dinukil juga oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Ikutilah orang karena dia benar dan jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ente beda buku, duluan masuk nyari siapa yang paling benar peserta ini ya, nggak ketemu. Tapi kalau antum mencari mana sih kebenaran itu, antum akan dapatkan siapa siapa yang benar di antara orang-orang yang hidup di sekitar anda. Aku lu kau lihada, wassalamu'alaikum. li Wastaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.